tidak akan bisa memeluk bulan. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. bukan lagi Raja Majapahit. Akulah Raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkat Jaya Negara. Angkat Jaya Negara. Thank you. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam seri ke-280 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Rusli sebagai Rasemi, Heri sebagai Rayuyu, Edi Dosa sebagai Jaya Negara, Eni Budiono sebagai Tribuana, Indrawati sebagai Indreswari, Novia Mandagi sebagai Raja Patmi, Endah sebagai Mahadevi, Susi sebagai Tunggadewi, Hari Akik sebagai Gajah Mada, Aik Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Guritno sebagai Pranayam, Lanti sebagai Puya, Lili Nur Indasari sebagai Luh Cingkan, Ashari Jumali dan Edi Jun sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. sangat terkejut mendengar berita Putri Tunggadewi melarikan diri dari istana Kaputren. Kemudian pembesar kerajaan Majapahit itu nampak sangat kecewa karena Rakuti dan Rasmi gagal menangkap mereka. Aduh, aduh. Bagaimana kalian bisa gagal menangkap mereka? Kami sudah berusaha, Gusti Ramapati. Usaha, usaha, usaha apa? Huh? Buktinya kalian gagal. Aku tidak senang mendengar berita ini. Sekarang kau Rawading, Rayuyu, Rabanyak, dan Pangsa. Pergilah ke alun-alun. Kumpulkan 200 orang prajurit. Sementara aku akan menghadap Gusti Prabu Jaya Negara. Baik, Gusti Ramabati. Kami siap menjalankan perintah Gusti. Dan kau Rasemi, Rakuti. Iya, Gusti. Kalian berdua ikut menemani aku menghadap Gusti Prabu. Kalian harus memberikan kesaksian tentang peristiwa celaka ini. Nanti kalau Gusti Prabu bertanya, kalian harus dapat memberikan jawaban secara rinci dan jelas. Mengerti? Iya, Gusti. Kami mengerti. Naga berjalan tergopoh-gopoh menuju ruangan peraduan Prabu Jaya Negara. Prabu Jaya Negara terkejut dan marah ketika mendengar pintu ruangan pribadinya diketuk dari luar. Prajurit goblok. Apa kau tidak tahu bahwa aku sedang tidur, ha? Ampun Gusti Prabu. Hamba terpaksa mengganggu Gusti Prabu yang sedang istirahat. Hah, goblok! Prajurit goblok kau. Kau ini bagaimana prajurit? Mestinya kau tahu, tidak seorang pun yang boleh mengganggu tidurku. Aku ini sedang istirahat. Aku lelah dan membutuhkan istirahat. Dan jika seorang raja sedang istirahat, semuanya harus tenang. Semuanya harus tertib. Semuanya harus berjaga-jaga. Tapi apa yang kau lakukan ini prajurit? Hmm? Apa kau ingin digantung sekarang juga di alun-alun? Kau ingin kepalamu dipancung? Ah, ampun Gusti Prabu. Hamba hanya ingin melaporkan. Aku tidak butuh mendengarkan laporan apa-apa. Sudah, pergi sana. Ah, ampun Gusti Prabu. Gusti Ramapati ingin menghadap. Oh, apa? Apa katamu? Gusti Ramapati ingin menghadap Gusti Prabu. Katanya ada berita penting yang ingin beliau sampaikan ke hadapan Gusti Prabu malam ini juga. Itulah sebabnya hamba terpaksa membangunkan Gusti Prabu Jaya Negara. Hamba mohon ampun Gusti, mohon beribu-ribu ampun. Hmm, ada apa yang Pati malam-malam begini minta menghadap? Uh, sudahlah, sudah. Kau boleh pergi. Dan selanjutnya yang Pati boleh datang kemari. Hamba mohon diri Gusti Prabu. Prajurit jaga itu segera mengundurkan diri Sementara Prabu Jayanegara berjalan mondar-mandir di ruangan pribadinya. Tak lama kemudian, Sang Ramapati sudah menghadap ditemani Rasumi dan Rakuti. Sang Ramapati segera menjelaskan duduk perkaranya. Prabu Jayanegara nampak sangat kaget mendengar dua orang adiknya melarikan diri dari istana Kaputren. Apa benar Tungga Dewi dan Raja Dewi melarikan diri, Yang Pati? Benar, Gusti Prabu. Dua orang anak asuh hamba inilah yang melihat mereka di salah satu lorong istana. Mereka berusaha menangkapnya, tapi gagal, Gusti. Oh, kurang ajar Dewi dan Raja Dewi. Berani sekali mereka melarikan diri. Tapi aku masih belum bisa percaya, Yang Pati. Coba, aku akan memeriksa istana Kaputren. Panggil sepuluh orang prajurit dan suruh mereka menggeledah istana Kaputren. Begitu lebih baik, Gusti Prabu. Memang istana Kaputren perlu digeledah. Sepuluh orang prajurit bergegas melangkah ke istana Kaputren. Rumah tinggal dayang-dayang digeledah. Puri Madukara diacak-acak. Demikian pula Puri Manganti tidak ketinggalan. Pada saat akan menggeledah ruangan pribadi Putri Tripuana, mereka terpaksa menghentikan langkah-langkahnya. Putri Tripuana berdiri di ambang pintu, didampingi Putri Mahadewi, Putri Pratnya Paramita, Diah Dewi Gayatri, dan Putri Indreswari. Apa yang kalian lakukan di sini, prajurit? Ampun, Gusti Putri. Kami diperintahkan memeriksa seluruh istana Kaputren. Mengapa istana Kaputren harus diperiksa? Apakah ada seorang durat moko? Seorang pencuri masuk? Ah, ah, ampun, Gusti Putri. Kabarnya Tuan Putri Dewi dan Tuan Putri Raja Dewi melarikan diri dari istana Kaputren. Dan kami disuruh mencari beliau. Mereka tidak ada di sini. Ampun Gusti Putri. Prajurit, kalaupun mereka melarikan diri, mereka bersembunyi di suatu tempat. Itu bukan urusanku. Dan mereka tidak ada di sini. Ah, ampun Gusti. Ah, kami juga diperintahkan untuk menggeledah ruangan pribadi Gusti Putri. Lancang sekali. Siapa yang memerintahkannya? Minggir, prajurit. ada apa jaya negara. Tunggadewi dan Raja Dewi melarikan diri, Ibu Ratu. Aku tidak menyimpan mereka di rumahku. Carilah ke tempat lain, Jaya Negara. Semua istana Kaputren harus digeledah, Ibu Ratu. Termasuk tempat kediaman Ibu Ratu. Aku tidak mengizinkan seorang pun memasuki rumah pribadiku. Kalau begitu, Ibu Ratu pasti menyembunyikan Tunggadewi dan Raja Dewi. Untuk apa aku menyembunyikan mereka? adik-adikmu itu sudah mempunyai tempat tinggal sendiri. Maaf, Nara Naratu. Biarkan prajurit-prajurit itu masuk. Tidak, Jaya Negara. Aku melarang siapapun juga memasuki rumah pribadiku. Suruh mereka pergi. Suruh prajurit-prajurit itu meninggalkan halaman istana ini. Kalau begitu, hamba akan memaksa masuk. Maaf, Ibu Naratu. Oh, ah, Jaya Negara. Prabu Jayanegara mendorong Putri Tribuana dan wanita bangsawan setengah tua itu pun hampir saja terpelanting jatuh. Untung Putri Mahadewi dan Putri Indreswari segera menangkapnya. Prabu Jayanegara sambil menunjukkan rasa tidak senang melangkah masuk. Beliau memberikan aba-aba dan lima orang prajurit segera menerobos masuk dan menggeledah tempat tinggal Putri Tribuana. Jayanegara, kulihat sekarang ini kau semakin tidak hormat kepadaku. Aku tidak peduli. Aku harus dapat menemukan tungga dewi dan Raja Dewi. Jaya Negara, kaukah itu yang berkata-kata? Oh, ingat Jaya Negara, ingat. Kau sekarang ini sedang berhadapan dengan siapa Jaya Negara? Maaf, Ibu Indreswari. Kalau Ibu Indreswari bermaksud mencegah, saya pun akan melakukan hal yang serupa. Saya tidak ingin dihalang-halangi. Saya harus dapat menemukan mereka. Ampun, Gusti Prabu. Kami tidak dapat menemukannya. Ah, barangkali mereka benar-benar sudah melarikan diri, Gusti. Baik, prajurit. Sekarang pergilah kalian. Tolong katakan pada Eyang Pati, suruh beliau menungguku di bangsal pertemuan agung. Baik, Gusti Prabu. Kami mohon diri. Prajurit-prajurit itu lalu melangkah pergi. Putri Tribuana masih berdiri di papah Putri Mahadewi dan Putri Indreswari. Sedangkan Prabu Jaya berjalan mondar-mandir dengan wajah gusar. Ke barat, setan alas. berani sekali mereka melarikan diri. Mereka pikir aku tidak dapat mencari dan menangkap mereka. ini pasti sudah direncanakan. Tidak mungkin mereka melarikan diri tanpa rencana. Dan saya yakin tempat ini terlibat. Jaya Negara, jagalah perkataanmu. Ibunda Ratu harus membantu. Mungkin Ibunda Ratu tahu tujuan pelarian mereka. Ibunda Ratu harus membantu saya. Aku sama sekali tidak tahu menahu soal ini, Jaya Negara. Aku sedang sakit. Selama ini aku hanya terbaring di atas ranjang. Kau melihat sendiri keadaanku, bukan? Iya, Tetapi mengapa? Mengapa mereka sampai melarikan diri, Ibunda Ratu? Iya, mengapa? Barangkali mereka tidak betah tinggal di istana Kaputren. Sekalipun kau menyediakan tempat tinggal yang mewah, yang serba kemerlapan, mungkin saja mereka tidak kerasan. Ah, anak-anak oh, bodoh. Mereka merindukan kebebasan Jaya Negara. Mereka tidak betah kau kurung di Puri Manganti dan Puri Madukara. Bodoh. Bodoh sekali. Bukankah itu bodoh? Di sini mereka tidak kekurangan apa-apa. Apa yang mereka cari di luar istana? Sudahlah, Jaya Negara. Huh, ternyata semakin hari kau semakin tidak dewasa. Ibunda Ratu pasti membantu mereka melarikan diri. Ya, pasti. Pasti ada komplotan di istana Kaputren ini. Jaya Negara, kau tidak perlu mencurigai kami. Kau tidak perlu mencurigai istana Kaputren ini. Kami sama sekali tidak tahu menahu soal ini, Jaya Negara. Kalau kau mau percaya pada kami, para ibumu ini, itu akan lebih baik, Jaya Negara. Tidak, saya tidak percaya. Kalian semuanya pasti sudah berkomplot. Ya, kalian. Kalianlah yang merencanakan semua ini. Sehingga Tunggal Dewi dan Raja Dewi berhasil meloloskan diri. Kalau begitu, Terserah Jaya Negara. Kalau kau menganggap kami bersalah, terserah. Saya kecewa. Saya benar-benar kecewa. Huh, tapi ingat, Jaya Negara tidak akan menyerah. Sampai kapanpun mereka akan dicari. Saya akan mengerahkan ratusan prajurit untuk mencari mereka dan menyeret mereka kembali ke Istana Majapahit. Thank Bagaimana, Eyang Pati? Apakah semuanya sudah siap? Sudah, Gusti Prabu. Mereka tinggal menunggu perintah Gusti Prabu Jaya Negara. Silakan, Gusti. Dengar. Dengar prajurit-prajurit Majapahit. Malam ini kalian akan menjalankan tugas penting. Dua orang adikku, Dewi dan Raja Dewi melarikan diri dari Istana Kaputren. Mereka harus ditangkap kembali dan dibawa ke Majapahit. Carilah mereka. Carilah sampai ketemu. Jangan kembali ke istana Majapahit sebelum membawa Tungga Dewi dan Raja Dewi. Ya, Gusti Prabu. Kami siap menjalankan perintah. Pergilah ke desa-desa di sekitar Majapahit. Umumkan perintahku ini kepada para wedana, para akuwu, para kepala desa kepada rakyat Majapahit seluruhnya. Barang siapa berani memberikan perlindungan kepada Tungga Dewi dan Raja Dewi akan mendapat hukuman yang berat. Barang siapa berani memberikan tumpangan, memberikan tempat persembunyian, memberikan bantuan kepada mereka, orang itu akan ditangkap kemudian akan diseret ke alun-alun Majapahit dan kepalanya dipancung. Nah, prajurit-prajurit semuanya, para bekel, para tamtama, para perwira, jalankan tugas ini sebaik-baiknya. Aku tidak ingin mendengar berita kegagalan. Tunggadewi dan Raja Dewi harus segera bisa ditangkap. Berangkatlah sekarang. kita sudah melewati perbatasan kota Raja Majapahit, Paman Mada? Belum, Tuan Putri. Perbatasan kota Raja Majapahit masih lima pal lagi jauhnya dari sini. Lalu, mengapa kita berhenti, Paman Mada? Ampun, Tuan Putri Raja Dewi. Kita harus merencanakan dulu dengan baik apa yang akan kita lakukan setelah tiba di perbatasan kota. Prajurit-prajurit penjaga pintu gerbang pasti akan menahan kita, Kakang Mada. Iya. Jelas mereka akan memeriksa kita. Lalu bagaimana? Apa kita tidak bisa menggunakan jalan lain yang lebih aman? Ampun, Tuan Putri Tunggadewi. Kita terpaksa menerobos pintu gerbang itu. Paman Mada, apakah itu tidak berbahaya? Ampun, Tuan Putri. Sebelum kita keluar dari pintu perbatasan kota, bahaya itu jelas masih ada. Tapi kita sepertinya tidak mempunyai pilihan lain. Kita harus nekat menerobos pintu gerbang. Berapa kira-kira jumlah penjaga pintu gerbang itu, Kakang Mada? Biasanya pintu gerbang itu dijaga 20 orang prajurit. Kalau begitu, tidak terlalu banyak. Kita bisa mencobanya, Kakang. Aku akan berkuda sambil melindungi Tuan Putri Raja Dewi dan Tuan Putri Tunggak Dewi. Ini memang satu-satunya cara untuk meninggalkan kota Raja Majapahit Adi Pranayam. Ah, nah, Tuan Putri Tunggadewi, Tuan Putri Raja Dewi. Iya. iya. Bagaimana, Bagaimana Paman Mada? Kami mohon Tuan Putri berdua berkuda di tengah bersama Jinggan dan Puya. Sedangkan hamba dan Adi Pranayam akan berkuda di samping, mengapit Tuan Putri berdua. Tuan Putri tidak usah khawatir. Kami akan berusaha melindungi Tuan Putri. Baiklah, Paman Mada. Kalau begitu, kita bisa berangkat sekarang. Lu Jinggan dan Kopuya. Ya, ya Tuan, Tuan Putri. Putri. Kalian jangan berkuda terlampau jauh. Kita harus dapat menerobos pintu gapura perbatasan kota Raja Majapahit sebelum fajar menyingsing nanti. Iya, Tuan Putri. Kami akan berhati-hati. Oh, Tuan Putri, dengarlah. Hamba seperti mendengar derap ratusan orang berkuda menuju kemari. Iya, benar Tuan Putri. Ayolah, cepat, kita berangkat. Awas, hati-hati. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! yeah. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Tungga Dewi dan Raja Dewi berhasil lolos keluar kota Raja Majapahit? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.